Ini sebelum melangkah dia melihat tempat di mana dia menapakkan kakinya. Apakah pada tempat yang tepat atau tidak jadi tidak asal apa tidak asal melangkah tapi melihat dulu tempat yang ingin dia pijak sebelum dia memijaknya Artinya apa? Orang yang berakal itu selalu berpikir sebelum berbuat. Dan ilmu sebelum beramal. yuqaribu aduwahu ba'dal muqarabah kemudian dia mendekati musuhnya ba'dal muqarabah dengan sedikit pendekatan liyanala hajatahu untuk mencapai hajatnya dengan tetap apa waspada tapi tidak pula melakukan tindakan yang berlebihan di hadapan lawannya, musuhnya. Justru dia melakukan upaya pendekatan. Akan tetapi tidak sampai apa? juga berlebihan. Tidak berlebihan di dalam menjauhi lawannya tidak pula berlebihan di dalam mendekati lawannya. Dia mendekatinya dengan sedikit pendekatan untuk suatu maksud yaitu mencapai hajatnya. Apa yang dia butuhkan. Wala yuqaribuhu kullal muqarabah dan tidak mendekati musuhnya itu dengan pendekatan yang penuh sehingga menghilangkan kewaspadaan alaih yang menyebabkan diperlakukan dengan tidak baik oleh musuhnya. Ketika dia mendekati musuhnya dengan sepenuhnya. Tidak. Karena kalau itu yang dilakukan musuh itu akan apa? Semena-mena tidak menghormatinya. Tidak memuliakannya. Nah. Kemudian beliau berkata wal aqilu la yu'adi man wajada ma wajada ilaihi eh, ila al mahabbati sabilan Dan orang yang berakal itu tidak bermusuhan ma wajada ilal mahabbati sabilan selama dia mendapati jalan menuju mahabbah kecintaan selagi masih ada yang baik yang dicintai yang disenangi dari seseorang maka dia yang ber, orang berakal, orang berakal ini tidak memberikan permusuhan Karena memang permusuhan itu diberikan sejatinya kepada orang yang lahir lah, nggak ada kebaikannya. Tapi seseorang yang masih diharapkan kebaikannya masih ada jalan untuk mencintainya maka orang yang berakal itu tidak akan memusuhi Dan tentunya yang namanya mahabbah yang dibenarkan di dalam Islam adalah al-mahabbatu fillah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala Maka seorang muslim adalah seorang yang punya hak untuk dicintai betapapun kadar keislamannya serendah apapun kualitas imannya selagi dia itu masih muslim mukmin Walaupun mungkin dengan banyaknya kelemahan dia, kekurangan dia. Maka masih punya hak untuk diberikan kepadanya al-mahabbah, kecintaan. Maka tidak boleh bagi seseorang membenci saudaranya sesama muslim dengan sepenuh kebencian seakan-akan dia itu adalah musuhnya abadan selamanya nah, ini tidak boleh selagi dia itu masih muslim maka masih ada apa? Hak untuk diberikan mahabbah. Kecintaan. Maka jangan berlebihan di dalam memusuhi orang, membenci orang. Bencilah sesuai dengan apa? Kadar pelanggarannya. Dan selagi masih ada pada dirinya sesuatu yang baik ada pada dirinya keislaman, ada pada dirinya keimanan walaupun mungkin sedikit rendah. Maka orang yang berakal tidak memberikan permusuhan kepada orang seperti itu dengan permusuhan yang penuh tidak bahkan haram hukumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslim akhul muslim seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain kullul muslim 'ala muslim haram damuhu wa maluhu wa setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya hartanya dan kehormatannya selagi dia itu muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya secara zalim tidak boleh diambil hartanya tanpa hak tidak boleh pula dijatuhkan kehormatannya dihinakan tanpa hak yu'adi man laisa lahu minhu buddun. Dan orang yang berakal juga tidak memusuhi seseorang yang laisa lahu minhu buddun yang tidak ada kemestian baginya untuk dimusuhi. bukan kafir yang harbi kafir yang memerangi apa yang semisalnya yang tidak ada keharusan untuk diperangi di musuh sampai pun orang yang kafir tidak semua orang kafir itu apa kita diperintah untuk memeranginya secara fisik Iya. Bahkan ada dari mereka orang-orang kafir itu yang masih diberi hak di dalam masyarakat muslimin. Seperti kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad masih diberikan Padanya hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Nah, apalagi kepada seorang yang dia itu masih muslim. Apalagi juga tidak ada hubungan permusuhan langsung dengan kita, urusan atau permasalahan langsung dengan kita. Maka seorang yang berakal bukan orang yang suka mencari apa? Musuh. Walal adu wal haniq alladhi la yutaq. Dan tidak pula memusuhi musuh yang haniq Hanif itu artinya yang marah sekali. Alladhi la yutab yang tidak bisa dikuasai. Emosinya kalap istilahnya ya. Ada lawan itu atau musuh itu dikuasai oleh marahnya dan dia tidak sanggup menahan amarahnya. Maka orang yang berakal ini tidak perlu memerangi orang yang seperti ini. Karena orang yang dikuasai oleh kemarahannya itu tertutup akalnya tidak akan bisa apa menangkap dengan baik maksud pembicaraan kamu bicara apapun orang yang sedang marah dengan kemarahan yang sangat dia tidak bisa apa, menangkap maksud ucapan Oleh karena itu tidak apa? Tidak sepantasnya dilayani. Fa innahu laisa lahu hilah illa al harab min. Karena sesungguhnya tidak ada cara menghadapi musuh yang seperti itu kecuali dengan lari darinya. kalap ya, sudah tidak terkendali itu jangan didekati jangan dihadapi tinggalkan saja ya. biarkan dia dengan kemarahannya wahdatus sabili ilal qudrati alal aduwi wujudul ghirrati fihi dan upaya untuk bisa menguasai musuh adalah adanya ghirrah ghirrah di sini maknanya adalah ghaflah kelengahan fihi pada dirinya. Itu cara untuk bisa menundukkannya, menaklukkannya. Cari kelengahannya. Nah, dan orang yang sedang marah itu apa? Dia fil ghaflah dalam kelalaian, kelengahan karena tertutupnya akal. Justru musuh atau lawan yang kuat menahan amarahnya ini yang lebih berbahaya, sulit. Ya. Karena selalu apa? Dia pakai akalnya itu. Nah, lawan yang seperti ini yang lebih harus diwaspadi. Tapi kalau lawan yang mudah tersulut emosinya, mudah terpancing emosinya dan dikuasai oleh amarahnya, ini dia fi dalam kelalaian, kelengahan. Sehingga kata beliau rahimahullah, itu cara yang bisa dilakukan untuk menguasai lawan. Ini adanya kelengahan pada dirinya. Di Pancing emosinya tersulut. Nah, disitulah dia lengah. Di saat itulah mudah untuk apa? Ditundukkan dengan sedikit yaitu tindakan. wa an yuril aduwa أنه لا يتخذه عدوا Cara yang lain kata beliau untuk bisa menundukkan lawan itu adalah menampakkan kepada musuh memperlihatkan kepadanya annahu bahwasanya dia la yattakhiduhu aduan tidak menjadikannya musuh menampakkan di hadapannya seakan-akan bukanlah musuh, bukanlah lawan. Thumma yusadiqu asdiqa'ah. Kemudian bersahabat dengan teman-temannya musuh tadi ya kan musuhnya itu A si A ini musuh dia punya asdiqa teman teman kawan-kawan untuk bisa menundukkan A ini kata beliau di sini caranya adalah tampakkan di hadapannya seakan-akan bukan musuhmu. Kemudian dekati kawan-kawannya. Dekati kawan-kawannya. Fayadkhulu bainahu wa bainahum. Sehingga dia masuk antara musuhnya tadi dan kawan-kawannya di hadapan musuhnya tadi dia tidak menampakkan permusuhan dan dengan kawan-kawan dari musuhnya tadi dia memiliki hubungan yang baik. nah, kalau sudah begitu maka musuh tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena kebanyakan seseorang itu Kekuatannya di mana? Asdiqa, teman-temannya. Kalau teman-temannya itu sudah dipegang, nah, dia itu lemah. Nah, ibarat pemimpin, kekuatannya di mana? Pasukannya. Kalau pasukannya itu sudah dipegang, nah, anda punya apa-apa dia. Nah, Begitu. Cara yang beliau sebutkan di sini. Qala rahimallahu wa ahzamul umuri fi amril adu alla yadhkurahu bisu'in illa 'inda al-fursah wa ahzamul umur dan perkara yang paling kuat yang paling kokoh fi amril umur eh, fi, fi amril adu di dalam urusan lawan dalam menghadapinya yang paling kokoh kuat untuk dipakai adalah an la yadkurahu bisu jangan menyebut lawan tadi dengan keburukan illa indal fursah kecuali di saat ada kesempatan yang baik yang tepat ketika waktunya tidak tepat tidak perlu disebutkan tentang dia yang tidak baik kapan disebutkan itu indal fursah ketika ada kesempatan yang tepat yang baik untuk disebutkan keburukannya nah, kalau sudah begitu akan lemah dia ya. jadi kalau kita berhadapan dengan musuh apalagi musuh ini lagi dalam posisi di atas angin gitu ya. banyak ini pendukungnya apalagi pendukungnya juga banyak kan muslimin yang awam misalkan ini orang kafir menempati posisi penting di, di masyarakat muslimin ini pejabat, pemimpin kita tahu ini tidak boleh begini ini bagaimana muslimin dipimpin oleh orang kafir Tapi kalau kita menyebutkan kejelekannya di saat yang tidak tepat tadi akan terjadi nah, lemah, tidak bermanfaat. Mau teriak kayak apapun tidak berpengaruh. Bahkan justru apa? Lebih besar mabarannya. Karena nanti yang membela dia juga muslimin juga. Hmm. Kenapa? Posisinya tidak tepat. Biarkan tunggu sampai apa? Ada waktu yang pas, ya, waktu yang tepat, baru di situ apa? Sebutkan. Bagaimana kerusakannya dia, keburukannya dia. Kalau waktunya tepat, ya. Apa yang disampaikan dari celaan tadi itu apa? Sangat bisa menghancurkan dia. Walaupun tidak dengan apa banyaknya pasukan, ya. hanya dengan ditampakkan ada satu saja keburukannya. Nah, di saat yang tepat. sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu Kalian tahu ya Beliau asalnya dari Faris, Persia Yang mana Agama orang Persia saat itu apa? Majus Penyembah api Kemudian dia ini tertarik dengan agama Nasrani. Sampai akhirnya melakukan perjalanan panjang belajar dari satu pendeta ke pendeta yang berikutnya. Nah, di saat perjalanannya itu dia pernah berguru pada seorang pendeta yang awal mula dia tahu itu apa? Baik. Bisa diambil ilmunya. Tapi ketika dia sudah dekat dan tahu betul siapa pendeta itu ternyata orang yang jahat. Dia menganjurkan pengikutnya untuk berinfak, bersodakoh. Tapi ternyata infak sodakohnya itu diambil untuk dirinya sendiri. Nah, tapi apa yang diketahui oleh sahabat Salman Al Farisan itu tidak langsung apa diberitakan kepada pengikutnya. Kalau diberitakan saat itu juga apa bisa menjadi apa bumerang buat dia. Tapi dia biarkan sampai pendeta itu mati. Dan mati ketika hendak diurus jenazahnya dengan penghormatan terakhir barulah diberitahu itu pengikutnya kalau ini pendeta ini tidak baik apa buktinya didatangkan buktinya yaitu harta-harta mereka yang disimpan oleh dia tidak diberikan kepada yang berhak maka di situ apa dia dicaci dimaki ya nah Ini kata beliau, ahzamul umur fi amril adu. Perkara yang sangat kuat di dalam urusan menghadapi lawan. Tidak menyebutkan kejelekannya kecuali di saat ada kesempatan. Wa inna min aisaril dhafari bil a'da dan sesungguhnya di antara Cara yang paling mudah, paling ringan menguasai lawan adalah istighalu ba'dihim bi ba'din menyibukkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya dibuat sebagian mereka berlawanan dengan sebagian yang lainnya maka dengan sendirinya itu apa? akan hancur akan lemah karena yang namanya at tanazur berselisih itu mesti berdampak pada apa? kelemahan Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin berselisih. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46 Allah Ta'ala berfirman wa wa rasulahu wa la tanaza'u dan taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan kalian berselisih. Fatafshalu yang menyebabkan kalian itu tafshalu artinya lemah. Watadhabari hukum dan hilang kekuatan kalian. Maka ini apa? Jadikan pelajaran. Selisih itu membuat lemah dan hilang kekuatan. Ini cara yang paling ringan kata beliau di dalam menguasai lawan. Buat sebagian mereka itu sibuk berselisih dengan sebagian yang lainnya maka akan kamu dapati mereka apa? lemah dan tidak punya kekuatan wa inna mimma yasta'inu bihil mar'u ala aduwih dan sesungguhnya di antara perkara yang bisa menolong seseorang menghadapi lawannya mujanabata man yu'ashiruh menjauhi orang yang berteman dengan dia wa atau enam dan mendekati lawannya tentunya ini apa fil dalam zahirnya saja hmm. terkhusus ketika dalam apa misi penyamaran. Hmm. Maka ini bisa membantu, yaitu jangan terlalu dekat dengan teman, tapi justru dekatlah ke lawanmu. Itu akan bisa membantu kamu di dalam mengalahkannya. Nah sehingga tidak selalu ya menghadapi musuh itu frontal hadap-hadapan mubarazah ini lain kalau sudah perang perang besar gitu ya itu ada yang namanya mubarazah bahkan kalau di zaman para sahabat dahulu biasa sebelum perang berkecamuk duel satu lawan satu. Iya. Ini pasukan muslimin, ini pasukan musyrikin, kafirin. Sebelum bertempur, biasanya satu maju tantang satu dari mereka. Iya. Duel. Setelah itu baru perang. Biasanya begitu. Tapi tidak selalu apa? Demikian. Ada kalanya Nabi SAW mengutus sebagian sahabatnya masuk ke daerah lawan dalam bentuk apa? Penyamaran. Nanti kalau kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa yang Nabi SAW utus dari kalangan para sahabat untuk membinasakan satu dua orang dengan cara menyelinap masuk dibunuh secara apa senyap hmm. tentunya dengan apa dengan penyamaran dengan penyamaran nah dan mengingat pentingnya masalah ini sampai sampai para ulama kita rahimahumullah membukukannya dalam suatu kitab ya. taktik-taktik di dalam peperangan di dalam menghadapi lawan dan ini banyak dari kaum muslimin terkhusus anak-anak muda yang hanya memiliki semangat ya. tapi tidak terbimbing di atas ilmu tidak mengetahui ini tahunya perang menghadapi orang kafir itu ya frontal ini itu saja yang kita, tidak ada yang lain padahal praktek Rasulullah dan para sahabat itu bermacam-macam ada kalanya mubarazah perang secara hadap-hadapan, ada ada kalanya tidak secara langsung. Ya. Banyak cara, banyak cara yang dilakukan dan diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di, di masa-masa itu. Dan itu semua adalah bagian dari petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Nah, Bahkan ada kalanya membuat perjanjian lebih bermaslahat daripada apa? Berperang. Nah, walaupun kita merasa apa? Memiliki kekuatan. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika mau umrah dicegat oleh kaum musyrikin Mekah tak boleh masuk tahun ini hmm. kemudian dibuat apa perjanjian-perjanjian yang isinya sangat merugikan kaum muslimin dan menguntungkan mereka tapi betapapun demikian Nabi SAW menyetujuinya Sampai sahabat Umar radhiyallahu an di awal-awal tidak terima itu dengan isi perjanjiannya. Terus mengulang-ulang kepada Nabi SAW, bukankah kalau kita muslimin meninggal, ya, dijamin dengan jannah, dengan surga. Kalau mereka itu meninggal mereka itu diancam dengan neraka, Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Terus kenapa kok perjanjian ini di, disahkan, diterima? Kenapa nggak diperangi saja? Nah. Maka Rasulullah SAW tidak yang kecuali dengan apa? Meyakinkan sahabat Umar kalau ini adalah keputusan beliau, ya, untuk jangan kamu meragukannya. Tidak puas kemudian menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu juga mengulangi yang seperti itu dan tidak juga diberi apa tanggapan. Sampai di kemudian hari baru diketahui apa apa hikmah dari perjanjian tadi. Jadi jangan apa berpikir dengan emosi. Ya dengan pikiran yang pendek. Hmm. Tapi haruslah dengan apa? Ilmu dan dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk as-salafus salih itu yang terbaik tapi justru kebanyakan pemuda-pemuda kaum muslimin yang tidak mengerti ini menganggap apa tindakan itu sebagai tindakan lemah. <clears throat> Nah, ini hanya apa kebodohan saja. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian tidak lagi memiliki adab terhadap ulama dengan menganggap para ulama yang tidak mendukung gerakan mereka sebagai ulama-ulama hina yang tidak mendukung jihad. Nah ini juga apa? Soti yang keliru. Allah musta'an. <clears throat> Tapi alhamdulillah berjalan waktu banyak dari mereka yang mengetahui apa hikmah dari ini semua. Hmm. Tidak sedikit dari mereka yang juga mengetahui keselamatan umat ini apabila selalu dibimbing oleh ulamanya dan bagaimana bahayanya umat ini kita ketika tidak mengikuti bimbingan ulamanya. Nah, dan sesungguhnya pelajaran ini sudah bisa diambil sejak zaman dahulu. Lihat bagaimana Al-Khawarij yang merupakan moyangnya kelompok-kelompok pergerakan yang ada di zaman ini. Mereka melakukan yang seperti itu tidak dengan bimbingan ulama. Sehingga ketika didatangi oleh sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, langsung ke tempat mereka ditanyakan kepada mereka, "Apakah di antara kalian ada salah seorang dari sahabat Nabi yang ikut bersama kalian?" Tidak ada. Nah, ini kata para ulama sebagai apa? Pendidikan dari Ibnu Abbas kepada mereka yang menunjukkan batilnya mereka yaitu tidak adanya bersama mereka ulama yang membimbing mereka dalam perjalanannya karena tidak mungkin baik ya. urusan umat ini kalau apa tidak terbimbing dengan ulamanya dan cara ini pula yang dipakai oleh Syekh albani rahimahullah ketika didatangi oleh mereka kaum pergerakan itu ketika ingin meminta dukungan dari beliau ditanyakan pada mereka apakah di antara kalian ada seorang yang alim yang berilmu yang diakui keilmuannya tidak ada ya bagaimana bisa benar bisa lurus pergerakan kalian kalau seperti itu adanya tidak terbimbing tidak mengikuti arahan-arahan dari para ulama nah justru kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya Tidak semua maksud baik itu dibenarkan. Maksud yang baik harus dibarengi dengan apa? Cara yang benar. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendatangi orang-orang yang berkumpul di masjid melakukan amalan zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa maksud kalian ini jawabnya mereka apa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi dengan cara yang tidak dituntun oleh Nabi SAW. Maka kata beliau, kam min muridin lil khair lam Berapa banyak orang yang punya niat baik tapi tidak sampai kepada kebaikan tadi. Ketika melakukan cara yang tidak benar. Jadi niat yang baik harus dibarengi dengan apa? Cara yang benar untuk mencapainya. Nah, kenapa yang disebutkan tadi yang kita baca ini dari Al-Imam Hatim Ibn Hibban rahimahullah adalah bentuk bimbingan, arahan-arahan. Bagaimana orang yang berakal itu yang seharusnya ini adalah sifat seorang muslim. Berakal di dalam menghadapi lawannya, menghadapi musuhnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya ya. Insyaallah ini dulu yang bisa kita sampaikan. Yang lainnya kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka